Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومطاخ باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار أدد نعم الله وإفضاله أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah di hari dan tempat yang mulia ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Jika tangan kita terasa berat memberi kepada sesama, maka ringankanlah lesan kita untuk mendoakan. Orang yang berakhlak mulia akan menafkahkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya. Berbuat baik kepada sesama mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Adapun orang yang memberikan hartanya jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala terbaik yaitu surga maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah dalam ayat ini Allah menerangkan ada tingkah laku ada tiga tingkah laku manusia. Pertama, suka memberi. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di masjid yang penuh berkah ini Allah berkenan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang suka memberi. Yaitu suka menolong kepada sesama ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban tetapi juga berinfak bersedekah yang merupakan sunnah bukan wajib kedua bertakwa yaitu takut mengabaikan perintah Allah atau melanggar larang-larangannya istiqomah dalam iman Istiqomah dalam tauhid. Istiqomah dalam amalia. Ketiga, membenarkan kebaikan Allah yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya lalu menyukurinya. Nikmat tersebut nikmat terbesar Allah yang ia akui adalah surga. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal di dunia untuk memperolehnya di antara membantu antar sesama. Penting kita yakini karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan bahwa memberi itu kaya. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Saat kita memberi, kita akan menerima. Saat kita menolong orang lain, pada saat yang sama kita menolong diri kita sendiri. Inilah rahasia kehidupan yang mempunyai yang tersembunyi bagi banyak orang. Bukan mereka tidak melihat kebenaran ini, tapi karena mereka tidak mempercayainya. Karena itu banyak orang yang lebih bahagia menerima daripada memberi, lebih suka ditolong daripada menolong. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, As-sahiyu qaribun Allah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun Allah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi azza wajal min alimin bakhilin rawahu tirmidhi orang yang dermawan dekat dengan Allah dekat dengan surga dekat dengan manusia jauh dari neraka dan orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Dan sungguh orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah Azza wa Jal daripada orang alim yang pelit. Rawahut Tirmidzi. Hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas mengandung pelajaran tanpa kedermawanan ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan salat puasa haji membaca Al-Qur'an dan berzikir sulit membawa kita dekat dengan Allah sebaliknya dengan kebagilan yang kita perturutkan ibadah yang kita lakukan justru akan menjauhkan kita dari Allah hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah. Begitu indahnya sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hayati, mari kita renungkan dan kita aplikasikan dalam praktek kehidupan nyata bahwa memberi itu kaya. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Dalam kesempatan lain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'adhin illa izzah wa ma tawaddaa ahadun lillah illa rafa'ullah rawahu muslim harta tidak akan berkurang karena sedekah dan Allah tidak menambah kepada orang yang suka memaafkan sesama kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang yang bertawaduk kepada Allah kecuali pasti Allah memuliakannya. Rawahu Muslim. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Halal penghasilannya bersih jiwanya dan mulia akhlaknya. Orang yang berakhlak mulia akan menafkahkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya. Berbuat baik kepada sesama, mengikuti sunnah, dan mau berbagi kesejahteraan dengan sesama. Karena sikap dermawan dan tulus adalah konsistensi keimanan seseorang dalam dimensi kemanusiaan dari dua hadis ini mempunyai makna dan cakupan yang sangat luas dan mengandung beberapa pelajaran berharga. Dalam khutbah yang singkat ini, saya akan menyampaikan tujuh manfaat sedekah. Pertama, memperkuat keimanan. Di antara manfaat sedekah adalah memperkuat keimanan. Pengakuan iman seseorang tidak cukup pada tataran lesan, tapi harus diwujudkan melalui praktek kehidupan nyata. Salah satunya adalah sedekah. Sebuah kesadaran dan kemauan untuk senantiasa mau berbagi kesejahteraan kepada sesama. Hanya semata-mata karena Allah. Kedua, meningkatkan rasa empati sosial Konsep sedekah secara esensi adalah dengan memberikan apa yang kita punya, baik imaterial maupun material, untuk orang yang lebih membutuhkan. Perilaku bersedekah mensyaratkan adanya sesuatu yang bisa diberikan dan juga siapa yang diberi. Bagi orang yang memberi sedekah semata-mata untuk membantu meringankan beban orang-orang yang dibantu akan melatih sikap empati kita terhadap orang lain. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Ketiga, terhindar dari nilai materialisme khusus untuk bersedekah. Secara harta membuat kita harus berani mengurangi apa yang kita punya untuk kebaikan orang lain. Kesadaran untuk berbagi perlu kita lakukan agar tidak menjadi orang yang gila harta, yang tidak rela hartanya diberikan cuma-cuma untuk orang lain. Keempat, rasa syukur kepada Allah. Manfaat sedekah turut meringankan manfaat sedekah turut mengingatkan kita bahwa apa yang kita punya adalah kenikmatan yang tidak lepas dari izin Allah bersedekah sebagai bentuk rasa syukur maka perlu membagi kenikmatan yang kita punya kepada orang lain yang kurang beruntung kelima melatih berpikir positif bagi orang yang bersedekah dengan ikhlas maka tidak akan ada kekhawatiran baginya tidak takut miskin tidak takut hartanya habis. Sedekah mengantarkan seseorang untuk berpikir positif dalam praktek kehidupan nyata dan merupakan konsistensi keimanan seseorang dalam dimensi kemanusiaan. 6. Terhindar dari sifat kikir. Kekuatan sedekah akan menjadi senjata yang ampuh untuk membunuh sifat kikir. Seluruh yang hadir di masjid yang penuh berkah ini, saya doakan Allah berkenan menjauhkan kita semua dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan sifat buruk yang perlu dihindari. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah dan makhluk sosial, tidak sepatutnya kita sombong menganggap apa yang kita dapat adalah karena usaha kita semata. Ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh. Seluruh yang hadir di masjid yang penuh berkah ini, saya doakan menjadi orang-orang yang sehat tanpa minum obat. Di antara manfaat sedekah yang ketujuh adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Menariknya dengan bersedekah ada efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan kita. Berbeda dengan manfaat buah-buahan atau sayuran yang bisa dikonsumsi. Menurut salah satu penelitian, telah ditemukan bahwa dengan melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain, seperti bersedekah akan meningkatkan sistem kebal-kebalan tubuh. Mudah-mudahan sekelumit khotbah yang saya berikan di hari dan tempat yang mulia ini senantiasa dijadikan nilai tambah oleh Allah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajmain warhamna ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud Allahumma anta rabbi la ilaha illa antaka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi wa abu'u fa illa anta اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العظيمة في الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم